Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azan wasakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat. oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita Akan masuki ucapan Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih yang baru. Qala rahmahullah berkata rahmahullah, wa kaunu dzakal asli sabitan bima yuafikul khasmaini fi ra'yayhima. Qala syarih asabahullah yakni an syarat tsani min syurutil qiyas. Syarat yang kedua daripada syarat-syarat qiyas ayyakuna hukmul asli muttafaqan atau muttafiqan alaihi thubutan wa dalalatan. Nah, Kalau muttafaqan itu disepakati ya. Syarat yang kedua dari syarat-syarat kias hendaknya hukum asalnya itu disepakati. Nam, adanya atau penunjukannya disepakati. Hukum asalnya. Hukum asalnya Omar apa? Eh, haram. Disepakati enggak? Sepakati berarti tepat sudah Ya, tepat. Nah, bainal ini al-mutanazzi'in antara dua sesuatu yang diperselisihkan yang diperbincangkan. Dua sesuatu yang diperselisihkan itu nah barakallahu fikum harus apa? Pertama kali syaratnya ada hukum asalnya itu sepakat sudah. Sepakat atau tidak? Kalau yang namanya khamr itu haram sepakat. Paham ya? Nah, nanti akan muncul nanti. Yang diperselisihkan nanti akan muncul dan akan nampak ternyata kalau sama-sama ilahnya sebabnya satu ya udah. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Fi thubuti dzalikal hukmi alil far'i. Yaitu untuk menetapkan hukum tersebut pada cabangnya. Jadi syaratnya untuk apa barakallahu fiikum hadakumullah cabangnya itu bisa dihukumi seperti asalnya, hukum asalnya itu sudah disepakati. Hukum asalnya. Hukum khamar apa? Haram. Sepakat berarti ya? Sepakat. Naam. Kenapa? Ya ditunjukkan karena dia adalah memabukkan. Sudah sepakat semua itu ya. Nah, untuk sabang ini nanti mudah untuk dikiaskan. Kalau yang asalnya sudah disepakati tadi. Naam. al qiyasu hujjatan 'alal khasim al-munkir. Lidzalikal hukm fil fara'. Agar qiyas tersebut bisa menjadi hujjah, menghujai, menjadi argumen dalil, eh? hujjah. Nah, menghujai orang yang apa? yang mendebat dan mengingkari terhadap hukum yang ada pada zaman tersebut. Enggak, nabit gak haram kok siapa yang bilang haram? Nabit itu halal. Tapi kan itu kan memabukkan, walaupun memabukkan kan bukan khamar katanya. Tapi kan bukan khamar katanya. Nah, kita ambil aja kepada hukum asalnya. Nah, dan juga sebabnya terlebih dahulu, ilahnya. Nah, kita sudah memiliki apa kaidah al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Nah, kenapa kita mengatakan nabi itu haram, nggak boleh dikonsumsi? Karena sebabnya memabukkan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat perhatikan baik-baik. Fa illam yathbutil asl 'inda tarfain lam yasal qiyas. Kalau seandainya nah asal usulnya itu aja sudah enggak ada. Nah, menurut dua eh, dua orang yang berselisih tadi itu, niscaya tidak akan apa? Nah, tidak akan dibenarkan kiasnya. Nah, wa hadza fi babil munadharah. Ini masuk dalam kategori bab munadharah perdebatan. La mutlaqan, tidak secara mutlak. Karena kalau enggak ada perdebatan kan orang enggak paham langsung. Tapi kalau perdebatan thayyib. Sekarang antum sepakat enggak bahwasannya khamr itu haram? Sepakat. Sebabnya apa? Memabukkan. Nah, sekarang nabi nabi ini ketika lebih dari tiga hari mabukkan atau tidak? Misalkan dia iya, berarti kan sama ilahnya. Manakala sama ilahnya, langsung kita gunakan apa? Al-hukmu dairu ma'ilatihi. Hukumnya itu berputar sesuai dengan ilahnya. Sebabnya kenapa khamar diharamkan? Memabukkan. Dan Nabi memabukkan juga sama berarti. Dikiaskan. Amlum, ini perdebatan kalau perdebatan caranya gitu sebelum di awal itu sepakat enggak? Nah, khamar itu haram. Sebab sebabnya apa? memabukkan Nanti bisa dibawa kepada farak tabang tadi itu untuk menjelaskan orang tadi. Tapi kalau tanpa perdebatan kan orang langsung paham langsung gitu loh. maksudnya ya? Dan seperti itu. Kalau lah seandainya bukan masalah ini, nah kalau fikum misalkan kita katakan orang yang mau debat itu, kita sepakat enggak bahwasannya pedoman kita, patokan kita Al-Qur'an Sunnah? Sepakat. Semua perselisihan nanti yang akan kita jumpai dalam perdebatan ini dikembalikan kepada apa? Al-Qur'an Sunnah. Sepakat? Sepakat. Sudah. Nanti baru dimulai perdebatan. Nah, kalau dia ngayal kok seperti seperti ini, dalam Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada. Dalam As-Sunnah enggak ada. Ya udah, ini kunci kita. Kalau nggak ada kita tinggalkan. Nah, dia akan diam. Soalnya apa? Sudah sepakat di awal bahwasanya kalau ada perselisihan nanti dikembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham maksudnya? Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat, fa syartu fil waqi' an yakuna al-hukmu sabitan fil asl. Maka syarat pada kenyataannya adalah apa? Hendaknya hukum tersebut ada pada asalnya. Sawa'un kana fi nafsil insan idza lam yakun lahu mukhasim, baik itu kembali kepada orang itu sendiri, nah walaupun dia tidak punya musuh yang mendebatnya, aw bainahu wa bainal khasmi atau antara dia dan antara orang yang mengajak debat tadi itu, idza kana lahu mukhasim apabila ada musuh yang mendebatnya. Intinya, nah barakallahu fikum asal usulnya itu ada hukumnya sudah. Insyaallah jelas itu nanti. Kalau asalnya ada hukumnya sudah jelas enak. Nggak mau dia debat atau nggak debat kalau sudah ada hukumnya, hukum asalnya itu nanti tinggal dikiaskan. Karena nggak muncul nggak mungkin apa muncul hukum kecuali ada apa? ilah. Paham ya? Nah, seperti itu ada sebabnya. Misalnya dzalika contohnya, rajulun kala ada orang berkata, "Innahu la an yurma bil hasad fil hajj maratan ukhra." Bahwasanya nggak dibenarkan nah untuk melempar apa? Untuk dilemparkannya nah batu-batu kecil di dalam haji Naam barakallahu fikum untuk yang kesekian kalinya. Naam, diulang-ulang. Li'annaha ustu'minat fi amrin wajib karena ritual tersebut atau batu batu-batu kecil tersebut digunakan pada perkara yang wajib. Fala yasihu isti'maluha fihi maratan ukhra. Maka batu tadi yang sudah dilemparkan tadi itu enggak boleh digunakan lagi katanya. Paham ya? Jadi ngambil batu, na'am barakallahu fikum yang melempar jumrah ya. Na'am barakallahu fikum melempar jumrah atau jamrah? Jamrah. Jamrah, kalau jamrah lain lagi artinya. Kalau jamrah apa? Eh, apa? Batu bara. Bara api. Paham ya? Semacam bara api atau istilahnya api yang menyala-nyala. Nah, kalau jumrah itu melempar jumrah ritual haji. Jadi di sana ada namanya Yaum tarwiyah. Yaum tarwiyah itu tanggal berapa? 8. Tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Yaum tarwiyah itu mereka pada pergi kemana? mana? Hmm? Bagaimana yang ya? Mina. Nah, di Mina dulu. Di Mina nanti bermalam di sana. Nah, pagi harinya setelah matahari terbit itu para kalafiku mereka barulah berangkat ke mana? Tanggal sembilannya ke Arafah. Di Arafah sana mereka wukuf di padang Arafah. Namun sebelum zuhur, namun sebelum jamak mereka barakallahu fikum disyariatkan ada khutbah terlebih dahulu. Ya, khutbah di padang Arafah. Kemudian situ nanti barakallahu fikum, nah barulah menjamak antara zuhur dan asar. Setelah itu nanti mereka wukuf di padang Arafah. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa santai tapi itu banyak-banyak berpikir, Paham ya? Cuman wukuf itu pada asalnya berdiri. Cuman kalau duduk boleh atau enggak? Enggak masalah. Paham ya? Nah, kemudian nanti barakallahu fikum nah ketika sudah menjelang maghrib barakallahu fikum atau habis maghrib lah, itu barulah mereka pergi ke mana? Muzdalifah. Nah, Muzdalifah. Di sana bermalam atau enggak? Eh? Bermalam atau enggak? Ada dua, boleh bermalam, boleh tidak. Kalau seandainya dia pergi di pertengahan malam enggak masalah, tapi kalau bermalam kalau perginya pagi hari, pergi ke mana? Menuju ke mana lagi? Balik ke mana lagi? Balik ke mana lagi? Ke Mina lagi. Nah, barakallahu fikum untuk melakukan ritual melempar jumrah tadi enggak masalah juga. Itu pendapat dan kekuatan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz di dalam apa? Nah, barakallahu fikum kita beliau mengenai sifat-sifat haji. Nah, yang jelas barakallahu fikum ini syahidnya di sini adalah apa? Ini berpendapat bahwasanya batu yang digunakan untuk melempar jumroh itu enggak boleh digunakan lagi. Paham ya? Masalah batunya dilemparkan kita ambil, dikeluarkan misalkan dari situ, itu nanti enggak boleh digunakan lagi batunya itu loh, batu batanya. Bukan batu batanya, batu-batu kecilnya. Batu-batu kecilnya. Kita lihat. Naam, kiasan 'ala al at-tahur idza istu'mila fi taharatin wajibatin. Dikiaskan dengan air yang suci katanya. Air yang suci itu apabila sudah digunakan dalam eh, dalam bersuci yang wajib, fa innahu la yakun mutahhiran, maka enggak dikatakan suci lagi. Contohnya, air suci digunakan untuk mandi wajib, mandi junub. Paham ya? Nah, nah air bekasnya itu, air bekas kita mandi, paham ya? Nah, itu dikatakan suci enggak? Karena bisa jadi ada campurannya. Paham ya? Seperti itu. Namun itu alal qaul karena ada yang mengatakan nah yang namanya ma'al musta'mal, air yang sudah digunakan itu, na'am itu sifatnya lebih umum. Namanya, nam air, air bekas, tapi bekas yang mana dulu? Kalau misalkan bekas untuk mandi junub misalkan ya ahsan dihindari. Karena bisa jadi ada campuran-campuran mungkin intinya sesuatu zat-zat yang najis lah gitu ya. Nah, seperti itu dikhawatirkan. Wa illa kalau al-ma'al musta'mal air yang sudah digunakan misalkan ada orang wudu masih sisa misalkan bisa untuk wudu. Paham ya? Itu yang pendapat yang rajih bisa untuk digunakan untuk wudu, air sisa wudu yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Fa indana al-asl al-an al-ma'al tahur. Sekarang kita punya asal. Kita sekarang punya yang asalnya perhatikan baik-baik. Apa itu air yang suci? Ustumila fi taharatun wajibatin. Air yang suci ini digunakan untuk apa? Bersuci yang wajib. Itu yang asalnya ya, air suci digunakan untuk apa tadi? Bersuci yang wajib. Wa indana far'un dan kita masih memiliki far'un cabang. Bersuci dan wajib itu bisa. Nah, wudhu juga bisa. Wudhu wajib kan hukumnya. Nah, barakallahu fiikum atau yang lainnya. Wa indana far'un kita punya cabang. Wa huwa ramyul jamarati. Nah, barakallahu fiikum bihasan. Yaitu nah melempar apa batu-batu tadi itu nah barakallahu fiikum bihasan qad rumiya bihi yang sudah dipakai untuk melempar. nah barakallahu fiikum ini mungkin bisa di anu ya kalau jamarat ini berarti kan mufradnya jamrah ya, saya juga ya jamrah karena seperti sajadah, sajadatun. Paham ya? Nah, cuman e, barakallahu fikum terkadang dibaca jumrah juga yang melempar jumrah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang jelas syahidnya di sini intinya adalah apa? Adalah batu-batu yang sudah digunakan untuk melempar tadi itu enggak boleh digunakan lagi katanya. Fayaqulul khasmu. Kemudian apa? si pendebat tadi berkata, "Analah wafik ala hukum asal." Aku nggak sepakat dengan hukum asal itu. nggak sepakat sudah. Nah, kalau sudah nggak sepakat susah lagi ini. Ini nggak sepakat ya Aku nggak sepakat dengan hukum asal. wahwa anal ma' musta'mal fi taharatin wajibah yakunu tahiran khair mutahhir. Nah, maksudnya apa? Aku nggak sepakat dengan hukum asal. Yaitu apa hukum asalnya? Bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci dengan eh, bersuci yang wajib, eh, kemudian air tersebut dikatakan suci tapi tidak mensucikan itu enggak sepakat aku katanya. Paham ya? Orang itu enggak sepakat. Idza qala hadza fa innal qiyas na'am barakallahu fikum yubtal, gitu ya. Ewa. Ya, Apabila dia mengatakan seperti ini maka qiyas dibatalkan sudah. Karena enggak sepakat, syaratnya tadi harus sepakat tadi ya. Sepakat enggak hukum asalnya sepakat? Nah, ini lain lagi. Kalau ini enggak, aku enggak sepakat. Aku enggak sepakat kalau air yang sudah digunakan itu air yang digunakan bersuci itu masih suci dan tidak mensucikan enggak sepakat katanya. Nah, karena sudah enggak sepakat berarti apa? Dibatalkan. Li'anahu idza na'am barakallahu fikum batalal hukm fil asl lazima butlanuhu fil fara'. Dikarenakan karena sudah batalnya hukum pada asalnya, itu mengharuskan ada batal pula pada cabangnya. Kalau asalnya sudah sepakati sudah, ya cabangnya enggak mungkin sepakat. Seperti itu. Nah, Paham maksudnya ini ya? Jadi pendapat yang rajih kalau cuma air bekas wudhu Wudu itu kan istilahnya kan bersuci yang wajib juga ya bagi orang yang memiliki hadasan itu. Nah, itu airnya, air yang kita gunakan misalkan di ember atau di bak kita wudhu sisa, suci enggak airnya? Pendapat yang rajih suci dan mensucikan. Boleh kita gunakan air sisa tersebut barakallahu fiikum. Naam. Walaupun sebagian orang mengatakan itu suci tapi tidak mensucikan, tapi yang rajih suci dan mensucikan. Nah, air sisa tadi itu. Kita lihat karena sudah ada sendiri yang air yang suci tidak mensucikan itu kan ada. Seperti air apa? Air kopi, air teh, air susu itu kan suci tapi enggak mensucikan. Misalnya akhir kita ambil satu lagi. Contoh yang lain, idza qala tajibu tasmiyatu fil ghusli qiyasan lil wudu. Wajib membaca bismillah ketika mandi dikiaskan nan barakallahu fikum diwajibkannya wudu padahal enggak wajib yang sun, yang apa yang roja adalah mustahab hukumnya. Enggak sampai tingkatan wajib. Li'anna kullan minhumat taharatun wajibatun. Karena masing-masing keduanya itu wudhu ataupun ataupun mandi, mandi yang mandi junub, itu adalah apa? Adalah bersuci yang wajib. Wa khasmuhu musallimun bil asl. Orang sekarang pendebatnya dah terima dengan asalnya udah. Aku terima sudah. Wa yakul na'am. Iya, katanya. mi atau fil wudhu wajibatun. Baca bismillah ketika mau wudhu itu wajib. walakin nahuyakul akan tapi dia mengatakan lakinnaha fil ghusl khairu wajibatin. Akan tapi ketika mandi nggak wajib, fahal yulzamul yulzamul qiyas. Sekarang ini dia sudah sepakat. Sepakat sudah kalau baca bismillah sebelum wudu itu wajib, sepakat sudah. Tapi orangnya dinyatakan akan tapi kalau masalah mandi itu nggak wajib. Nah, dia ngomong kayak gitu. Apakah tetap dikiaskan juga, dipakai kiasnya? Dilanjutkan jawab na'am. Jawabnya iya, yulzam, diharuskan juga dengan kias. Madama yuthbitu wujub tasmiyah fil wudu. Selama dia menetapkan apa? Wajibnya baca bismillah ketika wudu. Paham ya? Tapi yang rajih tidak wajib, yang mustahab, sunnah. Lakin idza arada, akan tapi apabila dia berpaling waqala atau dia masih menentang, nolak dan berpaling waqala dan mengatakan, "Ana la ujibuha fil ghusl." Aku enggak mewajibkan ketika mandi. li Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu katsiran wa yakul la ghusla liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dikarenakan Rasulullah saja itu dahulu beliau tuh sering mandi. Tapi enggak pernah beliau mengatakan tidak ada mandi yang sah bagi orang yang tidak baca bismillah. Rasulullah enggak pernah mengatakan seperti itu. Fa adamu dzikri tasmiyah fil ghusl, maka tidak adanya penyebutan bismillah ketika mandi ma'a dawa'i ala nakliha bersamaan apa? terpenuhinya, sempurnanya Nah barakallahu fikum keharusan-keharusan untuk menukilkannya. Maksudnya kalau seandainya dinukilkannya pun ada gitu, ya dulu ala adabil wujub. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Maksudnya itu kalau seandainya itu perkara wajib, niscaya Rasulullah mewajibkan itu ya. Nah, dan memungkinkan bagi Rasulullah untuk mewajibkannya karena Rasulullah sering mandi. Itu pun apa Rasulullah nggak pernah mengatakan tidak sah mandinya seseorang yang tidak baca bismillah. Padahal Rasulullah sendiri sering mandi. Paham ya? Ini menunjukkan bahasanya syarifnya apa? Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahasanya apa? Tidaklah wajib, mustahab tapi hukumnya. Paham itu ya? Naam. Fayuqalu kemudian dikatakan kepada orang tersebut bahwa warada aidan ahaditsu katsiratun fi sifatil wudu dan datang hadis yang banyak mengenai sifat wudu lam yudkar fiha tasmiyah tidak disebutkan di dalamnya tasmiyah berarti menunjukkan tidak wajib ya mustahab Faman aujabaha fil wudu lazimahu an yujibaha fil ghusl. Berarti kalau ada orang yang mengatakan wajib baca bismillah ketika wudu berarti mengharuskan juga dia mewajibkan ketika apa? mandi. Paham belum itu? Nah, tapi pendapat yang rajih tidak wajib ya, mustahab. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Sudah selesaikan kita lagi ya. Ayo. Wa fi tayammum. Tayammum itu apa tayammum itu? Tayammum itu apa? eh, pengganti daripada nah barakallahu fikum air wudu. Nah tayamum disyariatkan kapan? Ketika sakit tidak bisa menggunakan air. Kedua? Ketika tidak ada air. Dua ini ya. Dua ini enam. Oh, wa fi tayamum aidan rubbama yakisun. Bisa jadi mereka juga mengkiaskan antara tayamum ini. Fayaqulun innal badala lahu hukmul muddal. Bahwasanya badal pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Penggantinya apa? tayamum. Yang digantikan wudu. Berarti ketika mau wudu ada wajib baca bismillah, ketika mau tayamum juga baca bismillah. Contohnya seperti itu. Wa rubbama yu'aridul khasm. Bisa jadi orang yang pendebat tadi itu menentang. Wa yaqul mengatakan, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Ammar radhiyallahu anhu" bahwasanya Rasulullah berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, inna yakfika an taqula biyadaika hakadha." Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengatakan dengan kedua tanganmu, tanganmu seperti ini. Nah, sebutkan dalam riwayat yang lain antat riba ya. Nah, antat riba biadai kata memukulkan ke tanah itu. Nah, walam yadkuril basmalah, tidak menyebutnya bismillah. Iya kan? Tapi kalau menurut dia, tapi kan di dalam wudu kan harus bismillah. Padahal yang wudu tadi apa namanya? Namanya adalah yang digantikan, penggantinya tayamum. Berarti kalau yang digantikan aja juga baca bismillah, penggantinya juga harus baca bismillah gitu loh menurut mereka. Wal khulasa kesimpulannya annahu yustaratu thubutu hukmil asli fi nafsil mustadil. Kesimpulannya bahwasanya disyaratkan eh, adanya hukum asal na fi nafsil mustadil pada orang yang menjadikan apa? dalil nam sebuah asal itu sendiri. Maksudnya asal itu yang tidak jadikan dalil itu upayakan tetap ada hukumnya. Nah, barakallahu fikum kalau enggak ada hukumnya enggak bisa. Nah, maksudnya hukumnya jelas itu loh. Wa fi qaulil khasm dan pada ucapan orang yang mendebat tadi, idza kana hunaka khasmun, apabila sana ada perdebatan atau orang yang mendebat tadi, na'am barakallahu fikum khasimun, li'annahu idza lam yathbutil hukm fil asl lazima alla yathbuta fil fara'. Dikarenakan kalau asalnya saja enggak ada hukumnya, paham ya? Asalnya dilihat saja enggak ada hukumnya, maka enggak akan apa? maka tidak ada hukumnya juga pada cabangnya. Jadi untuk menetapkan adanya hukum pada cabang itu harus benar-benar yakin adanya hukum pada asalnya. Maksud maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu